Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang syarah dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari hadis-hadis Jawami'ul Kalim yaitu hadis-hadis yang lafalnya ringkas akan tapi maknanya sangat mendalam. Yang agama ini berputar berkisar pada hadis-hadis tersebut. Barang siapa yang eh, memahami hadis-hadis tersebut dengan baik, maka banyak dari perkara-perkara agama telah dia pahami. Eh, yang sekarang kita sampai pada al-hadis sabi wa thalathun, hadis ke-37. Hadis ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah azza wa jalla katabal hasanati was sayyiat Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala eh, menulis ke hasanat kebaikan-kebaikan was sayyiat dan keburukan-keburukan Thumma bayyana dhalik. Setelah itu Allah menjelaskan ya, menjelaskan tentang aturan main dalam uh, pencatatan kebaikan-kebaikan dan pencatatan keburukan-keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha" barang siapa yang berniat untuk melakukan kebajikan falam ya'malha kemudian dia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah mencatat niatnya tersebut sebagai satu kebaikan yang sempurna kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW "Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin katsirah." Dan barang siapa yang berniat berbuat kebajikan terus dia mengamalkan kebajikan tersebut, maka Allah akan catat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai 10 kebajikan, 10 hasanah. sampai 700 kebajikan sampai adhafin kathira sampai berlipat-lipat ganda lebih daripada 700 wa in hamma bi sayyi'ah jika dia seorang hamba berniat untuk melakukan keburukan falam ya'malha kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut katabaha indahu hasanatan kamilah maka Allah catat di sisi Allah sebagai uh, hasanah kamilah kebajikan yang sempurna satu kebaikan yang sempurna Wa in hamma biha fa'amilaha. Jika dia berniat untuk melakukan keburukan, terus dia lakukan keburukan tersebut, kata katabahallahu sayyi'atan wahidah. Maka Allah mencatat hal itu sebagai satu sayyi'ah, satu keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pencatatan kebaikan dan bagaimana pencatatan keburukan. Kalau kita perhatikan maka Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah membagi pencatatan kebaikan dan pencatatan keburukan menjadi empat model. Menjadi empat model. Model yang pertama, seorang melakukan kebaikan. Dia berniat dan kemudian dia melakukannya. Maka eh, ini dicatat ya sebagai eh, eh, sepuluh kebaikan minimal atau dilipat gandakan menjadi belas kali lipat atau lebih daripada itu. Model yang kedua, seorang melakukan keburukan. Seorang jika melakukan keburukan, maka dicatat satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan ya eh, penjelasan yang lebih gamblang. Kemudian model yang ketiga yaitu seorang melakukan atau seorang berniat kebaikan. Seorang berniat kebaikan dan dia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Yang keempat, barang siapa yang berniat keburukan dan dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut, maka tidak jadinya dia melakukan keburukan dicatat sebagai satu kebaikan. Dicatat sebagai satu kebaikan. Inilah ya yang dijelaskan dalam hadis ini. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merinci empat model pencatatan kebaikan dan keburukan tersebut. Yang pertama para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyampaikan tentang hal ini tentang perincian empat perkara tersebut, ini dalil bahwasanya eh, para malaikat mengetahui isi hati manusia tatkala seorang manusia ingin berbuat kebaikan atau ingin berbuat keburukan. Karena yang bertugas mencatat kebaikan atau keburukan tersebut adalah malaikat. Malaikat yang mencatat niat baik dan malaikat juga yang mencatat niat buruk. Sebagaimana hal ini datang dengan tegas dalam riwayat yang lain, ya, di mana uh, malaikat berkata, Rabbi Zaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'ah. Malaikat berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya hambamu hambamu itu ingin melakukan keburukan." Wa huwa absaru bihi dan Allah lebih tahu tentang hal ini. Artinya malaikat melaporkan. Artinya malaikat tahu isi hati manusia. Jadi malaikat sekarang mau catat atau tidak, malaikat lapor kepada Allah, "Ya Allah, hambamu si fulan ingin melakukan keburukan." Qala urkubuh, maka Allah mengatakan, "Awasi dia." Awasi dia. Fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha. Kalau ternyata niat buruk tersebut dia kerjakan, maka catatlah sebagai satu keburukan. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Kalau dia ternyata meninggalkan niat buruknya tersebut, maka catatlah sebagai satu kebaikan. Innama tarakaha min jarai. Min jarai. Sungguhnya dia meninggalkan keburukan tersebut karena aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang melakukan pencatatan tersebut adalah para malaikat. Dan malaikat mengetahui isi hati manusia bahkan mengetahui orang ini berniat baik atau berniat buruk. Ya. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan dalam riwayat yang yang lain. Selanjutnya kita jelaskan tentang uh, empat model pencatatan tadi. Yang pertama pencatatan niat baik yang dikerjakan. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala asyara hasanatin ila sab'ati dhi'fin ila adhafin katsira. Maka di sini Allah Allah sebutkan atau Nabi SAW sebutkan tiga model. Yang pertama 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, ada yang ila adhafin katsira, lebih daripada itu. Jadi minimal 10 kali lipat. Kemudian 700 kali lipat, kemudian berlipat-lipat ganda lebih daripada itu. Dan asalnya minimal amalan kebajikan satu amalan kebajikan jika dilakukan maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka bagi dia 10 kali lipat kebaikan tersebut. Ini diantara antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Berbeda tatkala seorang hamba melakukan keburukan. Satu keburukan cuma dicatat satu keburukan. Oleh karenanya nanti akan kita sebutkan orang yang ternyata keburukannya mendominasi kebaikan-kebaikannya, maka ini orang yang celaka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wailun liman ghalaba wihdanuhu asharatihi." Sungguh celaka seorang yang kebaik keburukannya satu dihitung satu satu satu ternyata bisa mengalahkan kebaikan-kebaikannya yang dihitung sepuluh sepuluh sepuluh. Maka ini orang yang terlalu parah. Ya. Padahal Allah sudah kasih kebaikan. Lihat dalam hadis ini bagaimana uh, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kebaikan minimal 10 kali 10 kali lipat. Kemudian bisa bukan cuma 10, bahkan Allah bisa lipat gandakan menjadi 700 kali lipat bagi yang Allah kehendaki. Contohnya orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'." perumpamaan orang-orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana sebuah benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan setiap bulir menumbuhkan seratus biji. Jadi satu benih bisa menunjuk, menumbuhkan tujuh ratus biji. Namun Allah mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Jadi minimal sepuluh kali lipat satu kebaikan minimal. Ya. Kemudian ada yang Allah kehendaki menjadi 700 kali lipat. Ada yang lebih daripada itu. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adha'afan katsira." Barang siapa ya yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya dia bersedekah, fayudha'ifuhu lahu adha'afan katsira. Maka Allah lipat gandakan dengan lipat gandaan yang banyak, lebih dari 700 kali kali lipat. Oleh karena contohnya kesabaran kesabaran tidak ada batasannya innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab sungguhnya ya orang-orang yang sabar diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala para ulama bicarakan tentang kebaikan kebaikan bisa menjadi besar dengan dua cara pertama modelnya dilipat gandakan bilangan kebaikan tersebut sebagaimana tadi kita jelaskan satu menjadi sepuluh menjadi 700 atau lebih daripada itu. Atau tidak dilipat gandakan bilangannya tapi ditinggikan kualitasnya. Ditinggikan kualitasnya. Ya, meskipun jumlahnya satu pahala tetap satu pahala tapi kualitasnya berbeda. Ibaratnya seorang dikasih mobil, ya, tapi mobilnya berbeda. Satunya mobil ya keluaran tahun 2000, satunya tahun 2014. Sama-sama mobil tapi kualitasnya berbeda. Oleh karenanya terkadang meskipun tidak ada dalil yang tegas menunjukkan dalam beberapa amalan amalan tersebut tidak dilipat gandakan tapi menunjukkan alaman, a, a, a, amalan tersebut ditinggikan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan peninggian kualitas amalan bisa terjadi karena kemuliaan tempat atau kemuliaan waktu atau kemuliaan pelakunya kembali kepada tiga perkara ini kemuliaan tempat kemuliaan waktu atau kemuliaan pelakunya contoh amalan ditinggikan kualitasnya karena kemuliaan tempat. Yaitu orang-orang yang beramal soleh di Al-Haramain, di Tanah Suci, di Mekah dan Madinah. Bahkan khusus untuk sholat di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram dilipat gandakan. Bukan cuma kualitasnya, ya pahalanya dilipat gandakan. Seperti sholat di Masjid Nabawi, man sholat fi masjid hadha, ya, sholatun fi masjid hadha, khairun min alfi sholatin fi masiwahu illa al-masjid al-haram. Sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, lebih baik daripada seribu kali lipat di masjid-masjid yang lainnya. Kecuali masjid haram. Masjid haram seratus ribu kali lipat. Ini khusus untuk sholat. Maka pahalanya dilipat gandakan lebih minimal seribu kali lipat. Di masjid Mekah, masjid haram di Mekah seratus ribu kali lipat. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, seperti sedekah, ya? Maka tidak ada dalil yang menunjukkan dilipat gandakan dari sisi bilangan. Tetapi secara umum ditingkatkan kualitasnya. Karena berbeda antara orang yang beribadah di tanah suci dengan beribadah di luar tanah suci. Berbeda. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah fal yamut biha. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggal di kota Madinah. Kenapa Nabi SAW akan memberi syafaat ya, bagi orang yang meninggal di kota di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya amalan di kota Madinah kualitasnya lebih tinggi atau demikian juga amalan di di di kota kota Mekah kualitasnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlah bilangan tidak dilipat gandakan. Oleh karena saya katakan tadi, amalan menjadi e, banyak dari dua cara. Pertama, dilipat gandakan jumlahnya atau tidak dilipat gandakan jumlahnya tapi diperbesar kualitasnya. Diperbesar kualitasnya ditinjau dari keutamaan tempat, misalnya Mekah dan Madinah. Ditinjau dari dari keutamaan waktu seperti beramal di bulan Ramadan tidak sama dengan di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala di bulan Ramadan, wa ajwadu karena Nabi SAW ajwadan nas, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang suka dermawan. Namun tatkala di bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Nabi SAW tatkala di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran bersama Jibril dua kali. Ya, dua kali terutama di pas-pas tatkala beliau akan meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya para hadirin mati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya eh, keutamaan waktu memiliki uh, pengaruh dalam meningkatkan kualitas pahala suatu amalan. Contohnya seperti 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah ya, min hadhil ayam, yakni ayamul ashar. Tidak ada amalan yang dilakukan ya lebih dicintai oleh Allah kecuali eh, seperti amalan-amalan dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini amalan-amalan tersebut kualitasnya ditinggikan oleh Allah karena keutamaan waktu. Demikian juga terkadang kualitas suatu amalan ditinggikan oleh Allah karena kualitas pelakunya. Karena kualitas pelakunya. Contohnya, orang yang orang yang imannya tinggi, nilai pahalanya tidak sama dengan orang yang imannya kurang. Orang yang ikhlasnya tinggi, nilai pahalanya tidak sama dengan orang yang ikhlasnya kurang. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan bagaimana para sahabat Amalan mereka luar biasa. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian celah sahabat-sahabatku. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin Zahaban. ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian celah para sahabatku. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakan maka tidak sama dengan infak seorang sahabat hanya segenggam gandum atau dua genggam gandum. Ini menunjukkan para sahabat meskipun infaknya sedikit, ya hanya satu genggam gandum atau dua genggam gandum, namun pahalanya kualitasnya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih baik daripada salah seorang dari kita kalau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman kepada istri-istri Nabi, dalam surat Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian wahai istri-istri Nabi yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal salehah, nu'tiha ajraha marratain, maka kami akan berikan bagi dia pahala dua kali lipat. Karenanya eh, kualitas pahala satu amalan menjadi besar di antaranya karena kembali kepada keutamaan pelakunya. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, mengenai amalan keburukan, mengenai amalan keburukan. Tadi disebutkan fa'in in amila biha katabahu indahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang berniat keburukan, kemudian dia mengerjakan keburukan tersebut, maka dicatat bagi dia satu keburukan, satu saja satu keburukan. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengisyaratkan hal ini. Wa man jaa'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan keburukan maka tidak dibalas kecuali dengan setimpal dengan keburukan tersebut. Artinya dicatat sebagai satu keburukan, tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebagaimana kita jelaskan dalam masalah kebajikan, tatkala kebajikan kualitasnya bisa dilipat gandakan karena keutamaan tempat, keutamaan waktu, dan keutamaan pelakunya, maka demikian pula keburukan. Keburukan mungkin tidak dilipat gandakan, tetapi kualitas dari keburukan tersebut, dosanya lebih ditinggikan kualitasnya oleh Allah kembali kepada keutamaan tempat, keutamaan waktu dan keutamaan pelakunya. Contohnya orang yang berbuat kemaksiatan di kota Madinah, tidak sama berbuat kemaksiatan di Jakarta, tidak sama berbuat kemaksiatan di Kuala Lumpur, di Singapura, tidak sama. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fiha hadatsan aw awa fiha muhditsan, fa alaihi lanatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalu Allah minhu sarfan wala adlan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan perbuatan zalim di kota Madinah atau melindungi orang yang berbuat zalim di kota Madinah, melindunginya, maka atas dia laknat Allah dan laknat para malaikat dan seluruh manusia Allah tidak akan menerima darinya amalan kewajiban dan juga amalan yang sunnah tidak akan diterima. Ini ancaman yang keras bagi orang yang melakukan kemaksiatan di kota Madinah. Ya. Allah tidak mengatakan dosanya dilipat gandakan tidak, dosanya tetap satu. Tetapi kualitasnya besar, hukumannya lebih apa? Besar. Ya. Demikian juga berbuat maksiat di tanah suci Mekah. Oleh karenanya kita dapati sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala Demikian juga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian juga seperti Umar bin Khattab dan juga uh, tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz. Mereka ketakutan untuk tinggal di, di tanah suci. Baik di Mekah atau di Madinah. Mereka takut. Umar bin Khattab diriwayatkan beliau berkata, "Ya la'an ukhti sab'ina khati'ah fi ghairil haram ahabbu ilayya ya min an ukhti khati'ah wahidah fil haram." Atau kama qala. Beliau mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala aku berbuat dosa 70 kali dosa di luar tanah suci lebih aku sukai daripada sekali berbuat dosa di tanah suci. Tidak sama berbuat dosa di kota Mekah, tidak sama. Demikian juga kualitas dosa tersebut menjadi tinggi tatkala kembali kepada keutamaan waktu. Tidak sama orang yang bermaksiat di luar bulan Ramadan dengan orang bermaksiat di bulan Ramadan. Tidak sama. Tidak sama, berbeda. Bulan Ramadan bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para gembong-gembong setan telah dibelenggu oleh Allah. Kemudian orang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, maka tidak sama kualitas dosanya. Meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan dosanya dilipat gandakan, tidak. Dosa tetap satu, tetapi kualitasnya berbeda. Demikian juga kualitas dosa bisa jadi diperbesar oleh Allah kembali kepada sang pelaku. Jika sang pelakunya adalah orang yang mulia, ulama atau ustadz, orang yang mulia, maka tidak sama jika dosa tersebut dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang biasa tidak sama. Bahkan Allah menyebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksum, tidak mungkin melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan akan segera ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah menyebutkan seandainya Nabi melakukan kesalahan, maka dosanya tidak sama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Laula an thabbatnaka Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalilan. Idzan la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati. Thumma la tajidu laka alaina nasira. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, kalau bukan kami telah meneguh, mene, apa, apa, apa, menegakkan atau mengkokohkan hatimu wahai Muhammad, sungguh engkau telah mengikuti mereka sedikit demi sedikit. Artinya iman Nabi dikuatkan oleh Allah. Kalau tidak Nabi akan terbawa dengan omongan-omongan orang kafir Quraisy akan terbawa dengan tawaran-tawaran menggiurkan dari orang-orang Quraisy. Kalau Nabi mengikuti mereka, kata Allah, "Idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat." Kalau seandainya engkau Muhammad mengikuti mereka, maka aku Allah Subhanahu wa taala kami akan menimpakan kepada engkau siksaan yang berlipat ganda di dunia dan berlipat ganda di akhirat. Tidak sama seorang nabi yang bermaksiat dengan uh, dan nabi tidak bermaksiat. Artinya hanya perumpamaan Allah sampaikan. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW melakukan kemaksiatan, maka dosanya tidak sama seperti orang lain. Demikian juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ya nisa'an nabi." Ya. Man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian melakukan perbuatan kecil yang sangat nyata, maka akan diberikan azab kepadanya dua kali lipat kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka istri Nabi, orang-orang yang mulia. Oleh karenanya ini peringatan kepada para ulama, para ustad Tidak sama jika mereka melakukan kemaksiatan dengan orang-orang biasa. Ustad adalah uh, perhatian orang-orang, panutan orang-orang, teladan bagi orang-orang. Demikian juga para ulama jika mereka melakukan dosa, ya maka uh, maka ini lain dengan orang-orang biasa. Mereka memiliki ilmu, mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mereka mengetahui hukuman-hukuman yang Allah sediakan, mereka tahu ayat-ayat yang uh, mengingatkan akan bahayanya maksiat, namun mereka tetap bermaksiat, maka tidak sama dosanya dengan orang-orang biasa. Dari sini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, uh, kemaksiatan jika dilakukan, maka dosanya tetap satu, tidak dilipat gandakan secara hitungan. Tetapi kualitas bisa jadi diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari kemuliaan tempat atau kemuliaan waktu atau kemuliaan pelakunya, kemuliaan pelakunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, man hamma bil hasanah. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan. Maka kata Allah wa indahu hasanatan kamilah. Falam ya'malha. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha Barang siapa yang hendak melakukan kebaikan dan dia tidak melakukannya, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat di sisinya kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Sampai Allah tambah atau Nabi tambah kamilah, kebaikan yang sempurna. Sehingga orang tidak menduga, oh saya cuma niat baik, pahalanya cuma sedikit. Tidak. Pahalanya sempurna, cuma hanya satu. Beda kalau dilakukan. Kalau dilakukan 10 kali lipat, atau 700 kali lipat, atau lebih daripada itu. Tapi barang siapa yang berniat baik, minimal dia mendapat satu kebaikan. Oleh karenanya tidak ada ruginya orang berniat baik. Berniat baik itu luar biasa dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda mengatakan, "Man ata firashahu wa nawa an yusalliya min al-lail, faghalabathu ainahu hatta yusbih, kutiba lahu ma nawa." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia berniat untuk bangun malam salat tahu-tahu kedua matanya ngantuk dan tidak bisa bangun, maka dicatat bagi dia niatnya tersebut. Niat kebaikan tidak ada ruginya. Ini diantara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang oleh Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berniat baik, kemudian dia berusaha melakukannya, melakukan niatnya tersebut, namun gagal, ya, namun gagal, maka dicatat sebagai pahala amalan. Kenapa dia sudah berusaha? Dia sudah melakukan usaha namun tidak ber, tidak berhasil. Artinya apa? Misalnya, ya, dia ingin berjihad, ingin berperang di medan perang. Dan dia sudah keluar di jalan medan pertempuran tahu-tahu di tengah jalan sakit meninggal dunia. Atau barang siapa yang berhijrah, ingin berhijrah ke kota Madinah dari Mekah ke Madinah, tahu-tahu di tengah jalan meninggal dunia, maka dia sudah dapat pahala hijrah. Fakat waqa alaihi ajruhu. Telah telah terima, dia telah menerima pahalanya. Kenapa dia sudah berusaha, sudah berjalan meskipun tidak sampai tujuan. Sekedar berniat saja dapat pahala. Juga jika sudah melakukan usaha meskipun tidak berhasil, sudah mendapatkan pahala amalan. Sudah mendapatkan pahala amalan. Demikian juga para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang uh, terbiasa melakukan satu amalan soleh kemudian tiba-tiba dia ada uzur, dia ada uzur, maka tetap dicatat dia telah melakukan amalan meskipun dia tidak melakukan. Kenapa? Karena kebiasaan dia dia melakukan amalan tersebut meskipun tidak ada usaha yang dia lakukan. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan orang yang berniat dan sudah apa bro? berusaha namun tidak berhasil tetap mendapatkan pahala apa? amalan. Sekarang yang kedua tidak ada usaha. Kenapa dia tidak bisa berusaha? Karena dia sakit memang atau karena dia punya uzur. Namun kebiasaan dia kalau tidak ada uzur, dia melakukan amalan kebajikan tersebut. Maka meskipun dia tidak melakukan dan tidak ada usaha, tetap dicatat sebagai amalan kebajikan. Seperti seorang yang biasanya sholat lima waktu di masjid. Tahu-tahu dia sakit. Selama dua tahun dia sakit tidak bisa ke masjid. Maka selama itu Allah catat dia melakukan amalan sholat jamaah di masjid selama dua tahun dia sakit. Kenapa? Karena kebiasaan dia sebelum dia sakit senantiasa sholat di mana di di masjid. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridhal abdu, idza maridhal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi SAW, jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya amalan yang biasa dia lakukan tatkala tidak sakit dan tidak safar. Saya ulangi, Nabi SAW mengatakan, "Idza maridhal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat bagi dia amalan yang biasa dia kerjakan tatkala sedang sehat dan tatkala sedang tidak safar. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala disebutkan sebagian para sahabat yang biasanya berjihad. Namun mereka tidak bisa berjihad karena tidak punya kemampuan untuk berjihad. Tidak punya kendaraan untuk ya untuk berangkat berjihad tatkala dalam perang Tabuk. Allah sebutkan, "La ajidu ma ahmilu ahmilukum alaihi." Mereka datang kepada Nabi ingin mendapat tunggangan supaya bisa berangkat dalam perang Tabuk. Nabi mengatakan, aku tidak menemukan tunggangan yang bisa mengangkat kalian menuju peperangan. Tawallaw wa ayunuhum tafidhu min adami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka mereka pun berpaling para sahabat menangis. Mereka tidak bisa berjihad. Kenapa? Tidak punya kendaraan untuk berjalan berjihad. Mereka menangis. Hazanan, mereka sedih. Mereka tidak punya uang untuk bisa untuk berjihad. Orang-orang ini tetap dicatat sebagai berjihad. Pahala jihad. Kenapa? Kebiasaan mereka berjihad. Oleh karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, Inna bil madinati la rijalan. Masirtum masiran wala tu wadiyan illa kanu ma'ahum habasahumul udhur. Kata Nabi SAW, sungguhnya di kota Madinah, ada orang-orang yang tidaklah kalian melewati suatu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka bersama kalian. Hanya saja mereka tidak bisa berjalan karena ada uzur, karena ada uzur. Namun Nabi mengatakan seakan-akan mereka ikut berperang. Seakan-akan mereka ikut berjalan. Seakan-akan mereka melewati lembah bersama para sahabat yang benar-benar keluar berjihad. Kenapa? Karena ini kebiasaan mereka berjihad. Namun mereka tidak bisa berjihad tatkala itu karena ada uzur. Makanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, biasakan seorang melakukan kebajikan. Biasakan. Sehingga tatkala dia mendapat halangan, tidak bisa melakukan kebajikan, maka dia tetap dicatat sebagai kebajikan terus. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang di masa mudanya, senantiasa sholat lima waktu, senantiasa berpuasa sunnah, senantiasa bersedekah, suatu saat dia ku, dia tua, tidak bisa lagi berpuasa sunnah. Suatu saat dia miskin, tidak bisa lagi apa? Sedekah. Maka tetap dicatat sebagai orang yang suka bersedekah. Kenapa kebiasaan dia bersedekah? Waktu dia masih mampu. Kebiasaan dia sholat lima waktu di masjid dia berjamaah. Kebiasaan dia sholat sunnah, kebiasaan dia sholat malam, kebiasaan dia puasa. Namun ketika di masa tua dia sudah tidak mampu lagi, kemampuannya tidak kuat. Maka meskipun dia tidak melakukan, tetap dicatat sebagai amalan kebajikan. Ini faedah bagi orang yang di masa mudanya ya senantiasa melakukan merutinkan amalan kebajikan. Para hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang hadis Abu Kabsyah eh, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Innama dunya li arba'ati nafar." Sungguhnya dunia ini untuk empat orang, empat model orang. Pertama rojulun, razaqahullahu malan wa ilman. Orang yang Allah berikan kepada dia harta dan ilmu. Maka dia yattaqillaha fihi wa yasalu bihi rahimahu, dia sambung silaturahminya dengan uangnya tersebut dia bertakwa kepada Allah dengan uangnya tersebut, dia infakkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa bi afdhalil manazil, maka orang ini adalah tempat yang tertinggi. Sudah punya ilmu, punya harta, hartanya dengan ilmunya, dengan ilmunya dia gunakan harta tersebut untuk jalan-jalan kebajikan. Yang kedua, rajulun razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Orang yang Allah berikan kepada dia ilmu namun tidak diberikan harta dia tidak bisa bersedekah. Namun dia mengatakan lau anna limalan la amil la amiltu misla ma amila fulan. Kalau seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti si fulan yang pertama tadi, saya akan berinfak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dia dengan niatnya tersebut, pahala mereka berdua sama. Pahala mereka berdua sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang ketiga, rajulun Razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Orang yang Allah berikan kepada dia harta namun tidak diberikan kepadanya ilmu. Maka dia tidak menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia gunakan untuk maksiat. Ya, maka orang ini orang yang buruk. Yang keempat, rajulun tidak seorang laki-laki lam yarzuku malan wala ilman, tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Dan dia berkata, "Lau kana limal la amiltu misla ma amila fulan." Kalau saya punya harta, saya akan bermaksiat sebagaimana si fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa fa fawizruhuma sawa." Dia karena niatnya tersebut, dosa mereka berdua sama. Sama. Ini orang yang paling buruk ini. Sudah enggak punya duit, niatnya niat buruk. Dan dia ucapkan. Oleh karenanya hadis ini Ya. Uh, sebagian orang mengatakan barang siapa yang sudah berniat baik, kemudian dia utarakan niatnya tersebut, maka dia seperti beramal. Namun ini dibantah oleh sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia mengatakan hadis ini, zahirnya demikian akan tapi maksudnya seorang yang berniat baik kemudian diucapkan kalau saya punya harta saya akan beramal seperti si fulan, dia tidak mendapatkan pahala amalan. Tetapi dia hanya mendapatkan pahala asal amalan. Tidak dilipat gandakan pahala dia. Berbeda tadi dengan hal orang yang sudah berniat dan sudah berusaha. Ini dapat pahala amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang biasanya beramal kemudian tiba-tiba ada uzur. Ini juga dapat pahala amalan. Orang ini tidak, ini bukan kebiasaan dia. Karena memang dia tidak pernah kaya sama sekali, miskin sejak dulu. Sehingga dia mengatakan kalau saya punya ama, saya punya harta saya akan ber, beramal seperti fulan. Maka dia mendapatkan pahala amalan namun tidak dilipat gandakan karena dia belum beramal. Ini taujih dari Eh, pengarahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita masuk pada model pencatatan yang keempat, yaitu orang yang berniat melakukan keburukan namun tidak dia, tidak dia lakukan. Ketahuilah bahwasanya orang yang berniat melakukan keburukan kemudian dia tidak jadi lakukan, maka ada dua modelnya. Model yang pertama, niat tersebut hanya numpang lewat saja. Hanya numpang lewat. Orang ini la lahu wa alaihi. Orang ini tidak dapat tidak dapat apa-apa. Bahkan terkadang ya, tatkala sebagian sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan bahwasanya iman mereka diganggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarihul iman." Ini menunjukkan iman kalian jelas karena orang yang beriman akan diganggu oleh iblis, ada was-was, pasti ada was-was. Pasti dikatakan, "Ah, kamu masa beriman sama Allah? Masa Allah itu ada?" Kadang-kadang datang dalam hati kita. Itu menunjukkan kita beriman. Oleh karenanya iblis ganggu. Tapi kalau nggak beriman nggak perlu diganggu. Oleh karena tatkala dikatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas orang-orang Yahudi mereka mengaku khusyuk dalam salat mereka. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Kaifa ya'ti syaitan ila baitin kharib?" Atau kama qala Ibnu Abbas, bagaimana syaitan eh, ila qalbin kharib? Bagaimana syaitan datang kepada hati yang sudah rusak? Sehingga mereka merasa khusyuk karena memang tidak diganggu oleh syaitan. Syaitan tidak perlu ganggu mereka, mereka sudah sesat. Yang diganggu adalah diberi was-was adalah seorang yang beriman. Oleh karenanya kalau timbul was-was dalam hati kita, terkadang ada niat yang buruk, kemudian kita tepis, maka ini hal yang wajar. Namun kita berusaha menepis dan ini tidak tidak tidak apa namanya tidak ada seorang pun yang selamat dari seperti ini. Tiba-tiba muncul ada niat buruk, tiba-tiba ada keinginan yang buruk, maka dia tepis. Model kedua yaitu ham artinya dia musammim, dia benar-benar Niatnya benar-benar dia pasang, bukan hanya numpang lewat. Benar-benar dia berniat. Ini yang jadi pembahasan kita. Benar-benar dia berniat. Benar-benar dia berniat. Kemudian dia tidak melakukan niatnya. Maka model orang yang tidak melakukan niat yang sudah dia berniat tidak melakukan niatnya ada beberapa model. Pertama, orang tersebut meninggalkan perbuatan kemaksiatan niatnya tidak jadi dia lakukan. Kenapa? Karena Takut kepada manusia, malu nanti kalau ketahuan. Maka orang ini dicatat berdosa. Bukan catatan dosa niatnya, tapi karena dia takut kepada manusia. Dia mendahulukan ketakutan kepada manusia daripada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendahulukan malu kepada manusia daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dia dicatat sebagai dosa. Kenapa dia meninggalkan maksiat? Bukan karena Allah, tetapi karena malu kepada manusia. Yang kedua, dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian ahlu tafsir menyebutkan tafsiran dari firman Allah, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut keagungan Allah dua surga. Mereka katakan orang ini berniat melakukan kemaksiatan tiba-tiba dia ingat akan keagungan Allah. Dia ingat akan azab Allah maka dia urungkan niatnya. Orang ini dapat pahala. Bahkan Allah mengatakan jannatan dua surga. Oleh karena dalam riwayat tadi disebutkan inna matarakaha min jarra'i. Dalam riwayat tadi disebutkan sungguhnya dia meninggalkan uh, perbuatan niat buruknya tadi karena aku karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dicatat meninggalkan keburukan dapat pahala jika dia meninggalkan keburukan tersebut karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala baru dapat pahala. Ini yang kedua. Yang ketiga dia meninggalkan niat keburukan tersebut karena tidak berhasil. Karena tidak berhasil. Dia sudah berusaha namun tidak berhasil. Seperti orang yang hendak mencuri, dia sudah mengambil tangga-tangga, kemudian sudah pasang tangganya di atas tembok, tahu-tahu dia manja, tahu-tahu ketahuan sama polisi. Mau ke mana? Enggak cuma jalan-jalan. <laughs> Nah, ini enggak enggak jadi ya. Namun dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha. Maka ini dicatat sebagai dosa amalan dicatat sebagai dosa amalan. Bukan dosa niat lagi, dosa amalan. Oleh karena dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim ber, ber, berjumpa masing-masing dengan pedangnya masing-masing ingin saling membunuh, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka jahanam. Sahabat berkata, "Hadzal qatil fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka. Bagaimana dengan yang terbunuh? Kata Nabi SAW, Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang terbunuh tadi ingin bunuh, tapi dia kedahuluan terbunuh. Maka dia juga masuk neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya seorang yang niat buruk sudah berniat melakukan, maka dia mendapatkan pahala dosa meskipun tidak berhasil. Dia mendapatkan eh, dosa amalan meskipun tidak berhasil. Seperti ada orang yang eh, seperti di kampung saya ada orang mencuri, Eh, ketangkap sama teman-teman saya. Jam 3 malam dia lagi jalan di kampung ketangkap sama teman-teman. Teman-teman saya tanya, "Ngapain kamu?" Dia bingung jawab, dia bilang, "Lari pagi." <laughs> Ini dia sudah berusaha mencuri, namun ketahuan. Masa lari pagi jam 3 jam 3 subuh? <laughs> Ini bukan lari pagi, tapi ingin apa? Mencuri. Tidak berhasil mencuri, tapi dapat dosa men mencuri. Seperti ilustrasi apa? Ilustrasi eh, orang mengatakan ada yang manjat apa? Manjat pohon, ingin mencuri belimbing. tahu dia sudah naik di atas pohon kedondong atau belimbing. tahu yang punya pohon ketahuan. Ngapain kamu? Uh, anu apa namanya? Cari layangan. <laughs> Cari apa layang-layang yang apa? Nyangkut. Padahal dia ingin apa? Ingin nyuri belimbing. Buat apa layangan? Katanya buat rujak. Katanya. <laughs> ketahuan seperti ini. Ini seperti ini. Niatnya sudah dia sudah niat dan dia sudah berusaha. Ya, meskipun tidak berhasil mencuri, tetap dicatat sebagai dosa apa? Dosa mencuri. Ini orang yang meninggalkan amalan, namun dicatat sebagai dosa amalan. Kenapa? Dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama mengecualikan artinya ham tetap dikatakan dosa meskipun belum dilakukan jika ham tersebut, niat tersebut, niat yang kokoh tersebut, azam tersebut, berkaitan dengan dosa-dosa hati. Berkaitan dengan dosa-dosa hati. Contohnya seorang yang suudzon, Orang kalau suudzon hanya tumpang lewat dia suudzon sama saudaranya, ini dimaafkan. Tapi kalau benar-benar suudzon, benar-benar dia pasang dan dirinya orang ini kurang ajar. Kemudian dalam hatinya benar-benar suudzon, meskipun belum diungkapkan, dia berdosa karena ini dosa hati. Meskipun tidak ada tindakan dari ucapan meskipun tidak ada tindakan dari perbuatan. Namun kalau dia sudah tekadkan dalam hatinya suudzon, berarti dia berdosa. Ini para ulama mengecualikan karena dosa ini berkaitan dengan hati. Contohnya hasad. Hasad meskipun kalau hanya numpang lewat seorang hasad tidak ada yang selamat, semua orang pernah hasad. Tapi kalau hasad tersebut dia benar-benar hasad, benar-benar dia tanam dalam dirinya, dia biarkan dia apa namanya ber, ber, ber, merasa nikmat dengan hasad tersebut dalam dirinya, maka dia berdosa. Meskipun dia tidak ungkapkan dengan perkataannya, meskipun dia tidak melakukan dengan tindakan tangannya. Dan demikian juga dosa-dosa yang lain yang masih dalam berkaitan dengan dosa-dosa hati. Demikian juga para ulama menyebutkan tentang niat melakukan keburukan meskipun bukan dosa hati, tapi dosa amalan jawari, ya, amalan tubuh. Namun jika niat tersebut adalah ingin melakukan dosa di Mekah, di Mekah seorang misalnya di Indonesia, di Kuala Lumpur atau di Jakarta, dalam dirinya sudah bertekad, saya kalau ke Mekah, saya akan nipu jemaah haji misalnya. Saya akan jual kambing tapi kambingnya tidak ada, cuma kuponnya saja saya jual. Maka meskipun dia belum melakukan, belum jual beli kupon tersebut, dia sudah berdosa. Kenapa dia sudah bertekad? Dan ini dosa bukan berkaitan dengan dosa hati, tapi dosa amalan. Namun hal ini berkaitan dengan Mekah. Khusus untuk Mekah, dia punya keistimewaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adzabin alim." Barang siapa yang berkehendak untuk melakukan kezaliman di kota Mekah, nudhiquhu min adzabin alim, maka kami membuat dia merasakan azab yang pedih. Kami buat dia merasakan azab yang pedih. Inilah para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala ya, uh, pembahasan tentang hadis yang tadi telah kita sampaikan ya. Ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan setelah Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa melakukan kebaikan, barang siapa berniat kebaikan, kemudian tidak dia lakukan maka dicatat sebagai satu kebaikan. Barang siapa berniat kebaikan kemudian dia lakukan maka dicatat 10 kebaikan atau 700 atau lebih daripada itu. Barang siapa berniat keburukan tidak dia lakukan maka tidak dicatat sebagai dosa. Dan barang siapa berniat keburukan kemudian dia melakukan keburukan maka dicatat sebagai satu dosa. Dalam riwayat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Au Allah atau Allah hapuskan dosa tersebut. Ini diantara menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jika dia sudah melakukan dosa, bisa jadi Allah hapuskan dosanya. Dengan apa? Dengan istighfarnya, dengan taubatnya, atau dengan kebajikan-kebajikan yang, yang, yang lain dia lakukan, Allah bisa ampuni dosanya. Oleh karena di akhir hadis kata Nabi SAW, "Wala yahlak yahliku ala Allah illa halik." Dan tidak ada seorang yang binasa di sisi Allah kecuali orang yang benar-benar binasa. Artinya apa? Sudah kebangetan, sudah parah. Allah sudah bikin aturan yang begitu indah. Orang melakukan dosa satu cuma dicatat satu. Yang melakukan yang niat baik sudah dicatat kebaikan. Yang melakukan kebaikan dicatat 10 kali lipat, 7 ratus kali lipat sampai berlipat-lipat ganda. Namun ternyata keburukannya masih mendominasi mengalahkan kebaikannya, maka ini orang-orang yang benar-benar binasa, orang seperti ini. Maka dari akhir hadis kata Allah kata Nabi SAW, alaihi wasallam, 'ala Allahi illa halik." Dan tidak ada yang benar-benar binasa di sisi Allah kecuali yang benar-benar berhak untuk binasa. Kenapa sudah sangat parah? Makanya tadi saya, saya nukilkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wailun liman ghalaba wihdanuhu asharatihi." Sungguh celaka orang yang ya satu-satunya itu catatan satu-satu kemaksiatannya ternyata mengalahkan puluhan-puluhan kali lipat kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uh, masih ada 20 menit ya? Azan jam berapa? Hah? 26. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-38, hadis tentang wali ya. Insyaallah kita saras kita jelaskan secara singkat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Allah ta'ala Inna Allah Ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, barang siapa memusuhi waliku, maka aku, aku telah umumkan peperanganku kepadanya. Maka dia telah aku umumkan peperanganku kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah yang nawafil sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu jika aku telah mencintainya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan dengannya wa basarahu alladhi yubsiru bihi aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut wa yadahu allati yabtishu biha dan aku menjadi tangannya yang dia lakukan gerakan tangannya atau dia memukul dengan tangannya tersebut. Warijlahu lati yamshi dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya tersebut. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Jika dia mohon kepada aku benar-benar akan aku kabulkan. Wala in ista'adzani la'uidzannahu. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dikenal dengan hadisul wali, tentang hadis wali. Karena di awal hadis Allah berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Dan ini menunjukkan memusuhi para wali-wali Allah hukumnya dosa besar karena diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti uh, orang yang makan riba, fa'dhanu Ya. ya. Barang siapa yang makan riba maka dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah wali? Wali Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Ini ciri-ciri wali. Semua orang bisa jadi wali kalau dia beriman dan bertakwa. Oleh dalam hadis ini setelah Allah menyebutkan barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan berperang dengannya. Setelah itu Allah sebutkan bagaimana cara menjadi wali. Caranya Allah mengatakan ya dalam hadis ini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabu ilayya mimma aftaratuhu alayya." Mimma aftaratuhu alayhi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara wajib. Artinya untuk menjadi wali pertama melakukan perkara-perkara yang wajib. Yang kedua, wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Ini untuk menjadi wali. Oleh karenanya, jangan mencari kewalian dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Terutama dengan cara-cara kesyirikan. Karena sekarang kono, apa konotasi yang ada di masyarakat namanya wali adalah orang yang sakti. Yang bisa terbang, yang bisa ini, yang bisa tahu masa depan. Ini wali, tidak benar seperti ini. Akhirnya banyak orang belajar di pondok untuk punya ilmu. Bukan ilmu apa? Bukan ilmu khusyuk salat, bukan ilmu takwa, namun ilmu bisa melet, ilmu bisa ini, ilmu bisa menghilang, ilmu bisa kebal api, bisa kebal senjata. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini salah paham tentang wali. Wali perkaranya mudah, beriman kepada Allah dan bertakwa, itulah wali. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi takwa seorang, maka dia wali. Oleh karenanya kalau orang terkenal kesalehannya, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, ya rajin puasa sunnahnya, rajin sholat malamnya, ini wali Allah Subhanahu wa taala. Secara zahirnya dia wali. Hati-hati jangan kau menyakiti dia. Hati-hati jangan kau jatuhkan harga dirinya. Kau akan celaka suatu saat. Kau akan celaka suatu saat. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang yang terkenal dengan kesolehannya yang Allah jaga, yang Allah jaga dirinya. Orang ini dia tidak pernah berkata-kata yang buruk. Orang ini selalu menjaga pandangannya, orang ini selalu menjaga Eh, dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan ini tanda-tanda wali. Karena dalam hadis Allah mengatakan, "Faida tuhu, jika aku sudah mencintai dia, artinya waliku ini, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Maksudnya apa? Allah beri taufik kepada dia sehingga matanya dijaga, tidak melihat hal-hal yang haram. Oleh karena para ulama mengatakan barang siapa yang senang suka melihat hal-hal yang haram, suka mendengar hal-hal yang haram, maka ini tanda dia bukan wali apalagi minum yang haram, maka ini bukan wali. Oleh karenanya aneh ada wali yang dikatakan wali sebelum meninggal dunia minta dengar musik apa namanya? Uh, misalnya uh, John Lennon, ingin dengar John Lennon. <laughs> ini wali seperti ini, dengar hal-hal yang haram. Ini bukan wali seperti ini karena wali dijaga pandangannya oleh Allah. Wali dijaga pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdosa dia segera istighfar, itu wali. Itu wali Allah Subhanahu bukan malah asyik mendengarkan hal yang haram. Bukan malah asyik nonton hal-hal yang haram. Ini wali seperti ini. Nonton hal-hal yang haram. Ini bukan wali seperti ini. Apalagi wali sampai minum bir. Sampai mengatakan itu wali kok minum bir. Oh itu itu kamu salah lihat. Menurut kamu bir tapi kalau sampai di wali jadi jadi air putih. Eh, ini ngaco seperti ini. Ini wali bahlul seperti ini. Ada wali telanjang katanya wali telanjang bulat. Kenapa ilmunya sudah sampai tinggi ketinggian sampai majnun sampai gila jadi wali. Wali gila gimana? Orang mau jadi wali harus beriman dan bertakwa. Orang gila tidak ada iman, tidak ada takwanya. Amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa rufi anul kalam? Tidak dicatat. Sebagaimana ulum balik. Kok orang gila jadi wali? Dan Indonesia orang gila dianggap wali. Orang gendam dianggap wali. Semakin aneh perkataannya dikatakan semakin wali. Ini orang gimana nih? Nggak tahu yang gila walinya atau masyarakatnya yang gila. Saya juga bingung. Kenapa? Karena yang mewalikan dia masyarakat. Padahal kita tahu wali diraih dengan Allah jelaskan dalam hadis ini. Dengan beramal soleh, dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan melakukan yang sunnah-sunnah maka jadi wali. Itu kalau ingin menjadi wali. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kriteria wali mudah. Dalam surat Yunus kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa mereka beriman dan mereka bertakwa? Lahumul busyra fil hayati dunia. Bagi mereka kabar gembira di dunia. Oleh karena para hadirin yang, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat hakikat wali. Barang siapa dan wali bertingkat-tingkat, semakin tinggi wali seorang semakin dekat dengan Allah semakin banyak ketakuan kepada Allah oleh karena tidak diragukan bahwasanya para sahabat adalah para wali-wali Allah Abu Bakar Umar Utsman lihat bagaimana ibadah mereka ibadah mereka, bagaimana Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar radhiyallahu taala bagaimana ibadah mereka. Wali-wali ini sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Umar di surga. Ini wali-wali Allah. Lihat bagaimana ibadah mereka. Jangan lihat wali gendeng ya, wali sinting. Ini wali nih kayak gini. Ini wali. Yang sholat saja tidak tahu sholat Jumat atau tidak. Yang tidak pernah lihat sholat. Kalau ngomong macam-macam, aneh-aneh penyanyi penari yang seksi di bela bela Ini gimana seperti ini wali? Wali bilang Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga. Ini wali seperti ini. Yang benar saja ikhwan. Kalau begini wali, orang gila juga wali kalau begini caranya. Semua orang jadi wali kalau begini cara. Semakin sinting semakin wali. Semakin gendeng semakin wali. Apakah wali seperti ini? Oleh karena jangan terpedaya. Memang saya sudah wali makanya tidak perlu sholat. Ini tidak benar seperti ini. Wali perkara yang jelas. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, inilah uh, perwalian ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Allah sebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya perwalian diperoleh dengan beriman dan beramal saleh dengan ketakwaan, melakukan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang sunnah sampai Allah cinta kepada dia. Kalau Allah sudah cinta kepada dia, maka Allah jaga pendengarannya, Allah jaga penglihatannya, Allah jaga hatinya, Allah jaga supaya dia selalu terja terjauhkan dari kemaksiatan. Kalau dia terjatuh dalam kemaksiatan, maka dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga salah sangka sebagaimana ahlul wahdatil wujud yang salah salah paham dengan hadis ini. Mereka mengatakan ini hadis menunjukkan kalau seorang sudah jadi wali, maka Allah bersatu dalam dirinya. Kenapa Allah mengatakan dalam hadis ini, "Fa idza ahbabtuhu," jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha ya, ya, yasma'u ya, wa yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi kalau aku sudah mencintainya maka aku menjadi pendengarannya aku menjadi penglihatannya wa yadahu allati yabtishu biha dan aku menjadi tangan yang dia mukul dengan tangannya wa rijlahu allati yamshi alaiha dan aku menjadi kakinya sebagian orang mengatakan kalau orang sudah jadi wali Allah bersatu dengan dirinya ini salah paham hadis tersebut bukan maksudnya demikian sebagaimana penjelasan para ulama Allah menjadi pendengarannya maksudnya apa maksudnya Allah memberi taufik kepada pendengaran dia sehingga tidak mendengar yang haram-haram. Karena tidak mungkin Allah bersatu dengan makhluk, mustahil. Sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani, Allah bersatu dengan Nabi Isa. Ini mereka dikafirkan kenapa? Menganggap Allah bersatu dengan Nabi Isa. Kalau Allah bersatu dianggap bersatu dengan Nabi Isa dikafirkan, bagaimana dianggap bersatu dengan orang-orang bahlul seperti yang lainnya? Kalau bersatu dengan Nabi Isa jadi dikafirkan oleh Allah, bagaimana di, kalau bersatu dengan yang yang lainnya? Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wala ini wala in sa'alani nahu Kalau dia minta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Berarti beda antara yang meminta dengan yang diminta. Ya atau tidak? Ada yang pihak yang diminta, ada pihak yang meminta. Pihak yang diminta Allah Subhanahu wa taala, pihak yang meminta adalah manu, manusia wali tersebut. Kalau Allah bersatu dengan wali ya sudah, ya Allah ya wali tersebut. Siapa yang minta, siapa yang diminta. Sebagaimana perkataan Ibnu Ibnu siapa namanya? Ibnu Ibnu Arabi dan teman-temannya, Ar-Rumi Ibnu Arabi, Al-Jili yang pengangkut wihdatul penganut wihdatul wujud yang mengatakan war rabbu abdun wal abdu rabbun ya laita syi'ri manil mukallaf dia mengatakan hamba adalah Tuhan Tuhan adalah hamba kalau begitu siapa yang ditugaskan untuk beribadah kalau hamba adalah Tuhan dia sholat sama siapa wong dia juga sendiri Tuhan oleh karena Ibn Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam mengatakan Fir'aun masuk surga Kenapa? Karena Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu benar, karena dalam diri Fir'aun ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekufuran yang sangat nyata. Yang diucapkan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya, Fusul Hikam, demikian dalam kitabnya Futuhat Al-Makiyah. Dan saya punya buku-buku tersebut. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya jangan sampai salah sangka dengan hadis ini. Karena saya ketemu sebagian orang seperti itu. Dia mengatakan, wahai Firanda, nama saya Firanda, wahai Firanda, saya ingin kabarkan kepada engkau sesuatu. Apa? Sungguhnya dalam diri saya ada Allah katanya. <laughs> Allah sama diri kamu <laughs> rugi. <laughs> kayak model kamu jadi ada Allah dalam diri kamu. Rugi kayak model kamu. Tampang sudah tidak beres kemudian uh, akhlak sudah nggak benar kemudian merasa Allah bersatu dengan dirinya tidak benar. Tidak pernah yang demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia di alam semesta ini, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Nabi SAW beribadah, Nabi ingin ketemu Allah, Nabi naik ke langit tujuh. Ya, Allah tidak bersatu dalam diri. Kalau Allah dalam diri Nabi, ngapain Nabi naik, naik lagi ke Isra Miraj naik ke langit tujuh? Uang Allah dalam dirinya. Oleh karenanya, kalau ingin lihat wali-wali yang benar, jangan dengar cerita-cerita yang tidak benar itu. Banyakkan cerita-cerita yang tersebar di masyarakat kita tanpa sanat. Nggak ada sanatnya. Tahu cerita begini, katanya syekh ini begini, katanya begini. Lihat bagaimana Nabi SAW, bagaimana Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Betapa banyak orang yang disesatkan oleh para jin dan para syaitan. Sehingga orang-orang sesat tersebut dianggap para wali. Dianggap para wali. Demikianlah para hadirin mati subhanahu wa ta'ala. Uh, dua hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan besok. Allah ta'ala bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustadz, kalau istri menolak ajakan suami, kalau istri menolak ajakan suaminya, maksudnya ajakan berhubungan, terus suaminya marah, maka malaikat akan melaknat si istri. Terus bagaimana kalau sebaliknya, <laughs> suami menolak ajakan istri untuk tidur bersama? Apakah dilaknat juga oleh malaikat? Jawabannya tidak. <laughs> Jawabannya tidak. Hal ini seperti ini tidak bisa dikiaskan. Jangan seorang mengkias dalam hal ini. Hadisnya jelas ya. Ya, idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi fa abat. Fabata ghadman, fabata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Kata Nabi SAW, jika seorang lelaki mengajak istrinya tidur, kemudian istrinya menolak, fa'abat, kemudian suaminya pun bata ghadban, malam hari itu dalam keadaan marah, kenapa? Enggak bisa apa-apa dia. Bantal tidak berfungsi, guling tidak berfungsi. <laughs> La'anat hal malaika, maka dilanat oleh para malaikat. Sampai kapan? Sampai subuh. Dalam riwayat yang lain, illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaihi. Dan yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit murka kepada wanita ini. Ini uh, uh, hukuman bagi seorang wanita yang karena lelaki telah menyediakan bagi dia kebutuhannya, lelaki telah menyediakan